الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا زدت ولا مدت له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فإن تقواه أفضل مقتسب فقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر الحاضرين jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita manfaatkan untuk meningkatkan iman dan takwa secara benar dan proporsional yaitu dengan menghadiri salat Jum'ah lebih awal lalu mendengarkan khutbah dengan seksama, kemudian menjalankan sholat Jum'ah dengan khusyuk. Selain anjuran bersegera datang ke masjid lebih awal untuk menunaikan sholat Jum'ah, ada beberapa adat yang harus kita lakukan saat mendengarkan khutbah Jum'ah. Adapun adab tersebut pertama janganlah berbicara dengan teman atau orang yang ada di sebelahnya saat khutib sedang berkhutbah atau dia mendengarkan khutbah walaupun seandainya kita sedang membaca aurat atau wirid hentikan sejenak yaitu dalam rangka menghindari hal-hal yang dapat melalaikan khutbah. Karena kalau hal ini kita lakukan bisa mengurangi nilai ibadah sholat Jum'ah. Kedua, duduk menghadap kiblat dan jangan duduk sambil memeluk lutut dalam bahasa Jawa medongkrong. Yang ketiga, saat datang jangan melangkai pundak orang lain. Maka agar tidak terjadi demikian, yang hadir lebih awal segera mengisi sop yang pertama atau di depan. Atau segera mengisi sop yang kosong. Keempat, bacalah selawat saat khatib menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelima, mendoakan Taroti atau radhiyallahu anhum untuk para sahabat ketika nama para sahabat tersebut disebut. Keenam, mengamini doa khotib dengan membaca amin dengan suara yang khusyuk yaitu tidak dengan suara keras yang dapat mengganggu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah bahwa kita terlahir di dunia ini sebagai pribadi yang telah menikmati kemerdekaan yang lamanya sesuai dengan umur kita masing-masing hingga saat ini. Dan begitu juga kita sebagai bangsa Indonesia telah menikmati kemerdekaan ini selama 77 tahun Kenikmatan ini harus kita jaga agar nikmat kemerdekaan ini tidak dicabut oleh Allah baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita harus memahami apa hakikat kemerdekaan itu. Karena manusia sebagai makhluk individu itu dikatakan sebagai manusia yang merdeka bila manusia itu beriman dan bertakwa. Begitu juga sebagai bangsa, bisa, bila dikatakan bangsa yang merdeka, apabila bangsa itu menjadi bangsa yang beriman dan bertakwa. Karena kalau sebagai manusia atau sebagai bangsa yang tidak beriman dan bertakwa, maka hakikatnya manusia itu atau bangsa itu adalah manusia atau bangsa yang terjajah yaitu mereka telah dijajah oleh musuh manusia atau bangsa itu yaitu syaitan di dalam surat Al-Fatir ayat 6 Allah menjelaskan inna syaitana lakum aduun sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu fattakhiduhu aduwa maka anggaplah ia musuhmu maka kita harus selalu bersyukur dan memuji kepada Allah yang telah mentakdirkan kita menjadi manusia dan bangsa yang beriman dan bertakwa serta berada pada torikoh najiyah yaitu torikoh ahlus sunnah wal jamaah karena kalau seseorang itu berada di luar toriko ahlus sunnah wal jamaah. Seperti khawarij, mu'tazilah, rafidah atau syiah imamiyah isna asyariyah. Qadariyah, jabariyah, musyabbihah. Begitu juga orang-orang yang masuk dalam jaringan Islam liberal. Hakikatnya mereka itu terbelenggu dan dikendalikan oleh nafsu mereka yang sudah dikuasai oleh setan. Memang akhirnya kelihatan merdeka, tapi batinnya, hatinya dijajah oleh setan. Yang mana setan itu adalah yad'u khizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, apakah kita ingin menjadi manusia atau bangsa yang terjajah atau menjadi manusia bangsa atau bangsa yang merdeka? Maka dari itu kita harus tetap waspada terhadap ajaran Khawarij, Mu'tazilah, Rafidah atau Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, Jabariyah, Qadariyah begitu juga jaringan Islam liberal. Jangan sampai akidah dan syariat kita atau syariat Islam terkontaminasi oleh ajaran-ajaran tersebut. Oleh sebab itu kita harus istiqomah dalam bertorikoh ahlus sunnah wal jamaah hingga akhir umur kita. Serta berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa Salah satu upaya untuk meningkatkan iman dan takwa adalah dengan menjalankan perintah Allah di antaranya adalah solat lima waktu. Karena solat lima waktu itu menjadi hal yang paling penting dan termasuk solat Jum'ah yang akan kita laksanakan hari ini. Betapa bahagianya Bila seseorang itu mampu untuk menjalankan sholat itu dengan sempurna. Karena dengan menjalankan sholat itu, Allah akan memberikan pertolongannya. Sehingga seorang itu mampu menghindar dari perbuatan keji dan mungkar. Menghindar dari belenggu syaitan yang selalu mengiringi kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal mungkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam tafsir Munir, Dr. Wahba Az-Zuhaili menjelaskan bahwa al-fakhsya adalah perbuatan buruk yang sudah keterlaluan seperti zina. Dan al mungkar adalah setiap sesuatu yang menyimpang dari syariat Islam atau akal yang sehat seperti pembunuhan dan pengerusaan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang selalu beriman. Bangsa kita menjadi bangsa yang beriman dan bertakwa sehingga kita menjadi orang yang selalu diberi rahmat oleh Allah sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang makmur dan bahagia. Dan mudah-mudahan kehidupan bangsa ini diberikan oleh Allah rahmatnya karena iman penduduknya dan ketakwaan penduduknya sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Memang manusia hidup di dunia ini disibukkan dengan berbagai macam urusan dan kepentingan sehingga mereka berlomba-lomba untuk menghasilkan urusan dan kepentingan itu dengan beragam cara hingga berhasil. Hal ini boleh-boleh saja dilakukan, tetapi jangan sampai mengabaikan urusan yang sangat penting atau super penting yaitu iman dan takwa. Sebagai tanda seseorang itu mampu meningkatkan kualitas iman dan takwanya, bila seseorang itu mampu menjaga dan memprioritas, memprioritaskan urusan solatnya. Oleh sebab itu, jangan sampai urusan solat ini terlantarkan, terabaikan, atau terlalaikan karena demi mencapai urusan dan kepentingan dunia semata. Ingat apa yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna ahamma amrikum indi as-salah. Sesungguhnya urusan kalian yang terpenting bagiku adalah salat. Faman hafidhaha wa hafadha 'alaiha Barang siapa yang menjaga dan memeliharanya Hafidha dinahu Berarti dia memelihara agamanya Wa man Barang siapa yang menelantarkan solat itu fawa lima siwaha adya'u berarti dia lebih menelantarkan yang lain karena itu salat adalah merupakan standar sebagai ukuran tentang apakah orang itu menjadi orang yang baik atau tidak maka dari itu jika seorang memahami firman Allah di dalam Al-Qur'an dan hadis tersebut tentu tidak akan ada orang yang malas untuk menjalankan solat serta meninggalkan solat karena pentingan pentingnya urusan dolar solat itu dan keutamaan solat tersebut. Oleh karena itu marilah kita koreksi pada diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang malas untuk menjalankan solat atau rajin untuk menjalankan solat? Kalau kita dapati diri kita malas menjalankan sholat, mari kita koreksi, kita perbaiki. Semoga kita menjadi orang yang rajin dan disiplin dalam menjalankan sholat. Sehingga sholat kita ini diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah yang Al-Fakir sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita, keluarga kita dan masyarakat kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah untuk dimudahkan jiwa dan raga kita dalam menjalankan sholat baik fardu maupun sunnah.